Berkata Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin beliau masih berada dalam pembahasan mengenai istithna. Maka pada pembahasan ini beliau masuk ke dalam pembahasan mengenai hukmul mustathna bilaisa wala yakunu wa bi wa ada yaitu pengecualian ya atau hukum mustasna yang dikecualikan dengan lafat laisa dan juga dengan lafat la yakunu dan juga dengan lafat khala dan lafat ada kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam alfiyah beliau yaitu bait yang ke-328 sampai bait yang ke-330 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wastathnina siban bilaisa wa khala wa bi'ada wa biyakunu ba'dala dan kecualikanlah Ya kecualikanlah mustafna. Kecualikanlah mustafna dengan perangkat-perangkat yang disebutkan. Ya yaitu laisa, kola, kemudian ada dan yakunu yang terletak setelah la. Yang perangkat-perangkat tersebut itu nasiban. Ya nasiban menasobkan mustafna. Kemudian beliau melanjutkan wajerur bisa biqai yakunu inturid dan majerurkanlah mustafna dengan dua lafat yang mendahului yakunu. Kita lihat di bait dua kata sebelum yakunu adalah kola dan ada. Ya, maksudnya berarti majerurkanlah mustafna dengan lafat kola dan ada turid jika engkau menginginkan. Wa ba'da mansib wanjirorun qad yarid. Ya wa ba'da mansib wanjirorun qad yarid. Dan jika uh, dan ada itu terletak setelah ma. Ya wa ba'da ma. Jika khola dan ada itu terletak setelah ma, maka insib mansubkanlah mustathna. Wanjirorun qad yarid. Dan walaupun khola dan ada itu datang setelah ma, terkadang ya terkadang nya itu juga bisa dibaca majrur. Nanti akan ada penjelasan terkait hal ini. Kemudian beliau melanjutkan wa haitsu jarra fahuma harfani Ketika khola dan ada itu memajururkan mustathna, maka khola dan ada itu berupa huruf kedua-duanya. Kama huma innasoba fi'lani. Sebagaimana jika lafat khola dan ada itu menasobkan mustathna, maka saat itu keduanya berupa fi'il. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan ketiga bait ini beliau mengatakan Zakara fi hadhil abyati al-qisma thalitha war-rabi'a min adawatil istithna'i. Ibnu Malik rahimahullahu taala pada bait-bait ini beliau menyebutkan jenis yang ketiga atau kelompok yang ketiga dan kelompok yang keempat dari perangkat-perangkat istithna. Wa huwa maka nafi'lan. Ya, kelompok ketiga dari perangkat istithna itu adalah yang berupa fi'il au mutaraddidan bainal fi'liyati wal harfiyati. Kemudian kelompok yang keempat itu adalah yang masih diperselisihkan ya, atau diragukan apakah kata tersebut itu adalah fi'il dan juga huruf. Itu adalah kelompok yang keempat. Maka kelompok yang ketiga itu adalah perangkat istithna yang berupa fi'il. Dan kelompok yang keempat adalah perangkat istithna yang masih diperselisihkan apakah dia berupa fi'il atau huruf. Kemudian beliau melanjutkan, Falqismut itu maka kelompok yang ketiga dari perangkat istisna itu adalah laisa wala yakunu. Ya, ada dua lafat yaitu laisa dan wala yakunu. Wahuma fi'lani nasikhani jamidani. Dan baik laisa dan la yakunu, keduanya itu berupa fi'il, dan sama-sama nasikh. Fi'il nasikh itu adalah fi'il yang tidak memerlukan fa'il, tetapi memerlukan isim dan khobar. Kemudian jamidani, keduanya itu adalah fi'il yang jamid. Artinya, ya dia tidak mutasorrif, tidak dapat berubah bentuk. Wa hukmul mustathna bihima wujubun nasbi li'annahu khabaruhuma ya wa hukmul mustafna bihima wujubun nasbi li'annahu khabaruhuma maka hukum mustafna dengan dua lafat tersebut yaitu laisa dan wala yakunu itu wajib dibaca mansub mustafnanya wajib dibaca mansub mengapa li'annahu khabaruhuma karena mustafnanya itu kedudukannya menjadi khobar bagi laisa atau khobar bagi la yakunu. Nahwu contohnya, Koroktul kitaba laisa sofhatan. Koroktul kitaba laisa sofhatan. Saya telah membaca buku tersebut kecuali satu halaman saja. Artinya sudah membaca seluruh buku kecuali satu halaman saja. Au la yakunu safhatan, ya atau qara'tul kitaba la yakunu safhatan. Saya telah membaca kitab tersebut ya, sama kecuali satu halaman saja. Kemudian wa minhu qauluhu sallallahu alaihi wasallama. Kemudian yang termasuk contoh dalam pembahasan ini adalah hadis atau ucapan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau mengatakan ma anharat dama wa dzukirasmullahi alaihi fakulu laisa sinna dzufura. Ya ma anharat dama wa dzukirasmullahi alaihi fakulu laisa sinna Maka apa saja ya benda yang dapat mengalirkan darah, ya maksudnya untuk menyembelih, dan juga pada saat menyembelih itu disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka makanlah. Ya makanlah daging tersebut laisa sinna wadzufura. Tetapi alat yang untuk menyembelih itu walaupun mengalirkan darah tapi tidak boleh berupa gigi atau juga kuku. Ya, jadi semua yang mengalirkan darah selain gigi dan kuku itu boleh untuk menyembelih hewan. Ya muttafaqun alaihi. Hadis ini disepakati kesohihannya oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim melalui perawi yang sama. Kita lihat catatan kaki terkait hadis ini. Ai la tajuzu tazkiyatu bisinni. Maksudnya adalah tidak boleh menyembelih dengan gigi. Ya, dengan apapun yang terbuat dari gigi. Mengapa li'annahu azmun? Karena gigi itu adalah tulang. Wadzufuru atau wadzufuri. Ya la tajuzut tazkiyatu bisinni wadzufuri. Dan tidak boleh juga menyembeli dengan kuku. Mengapa? Karena yang namanya kuku itu adalah mudal habasyati. Itu adalah alat yang biasa digunakan oleh bangsa Habasyah untuk menyembelih. Kama fi tamamil hadithi, sebagaimana dari uh, dapat dipahami dari kelanjutan hadisnya. Kemudian wal mudayatu as dan yang disebut dengan al-mudayah adalah pisau. Kemudian kita kembali ke atas Ammas muhuma fadomirun mustatirun wujuban takdiruhu huwa. Tadi dikatakan semua mustafna itu dibaca mansub karena sebagai khobar. Ya khobar laisa atau khobar la yakunu. Maka di mana isim isim laisa dan isim la yakununya? Di sini dijelaskan ammas muhuma fadomirun mustatirun wujuban. Maka isim laisa dan isim layakununya itu berupa domir mustatir. Yang wajib tersembunyi, ya domir yang tersembunyi dan hukum istitarnya, hukum tersembunyinya itu wajib. Takdiruhu, takdir dari domir yang disembunyikan itu adalah huwa. Huwa itu kembali kemana? Ya'udu alal ba'dil mafhumi minal kulli sabiqilladhi huwal mustathna minhu. Maka huwa itu kembalinya kepada sebagian yang dipahami dari keseluruhan yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, apa yang disebutkan sebelumnya itu adalah huwal mustathna minhu, yaitu mustathna minhu. Maka apa maksud dari ungkapan tadi? Fama'na qara'tul kitaba laisa safhatan. Ya, saya telah membaca buku tersebut kecuali satu halaman saja. Annal makru'a kullun. Bahwa bagian yang dibaca ya atau yang buku yang dibaca tersebut itu adalah keseluruhan. Ya, katakanlah bukunya 100 halaman maka 100 halaman itu adalah keseluruhan. Ustuthniya ba'duhu, yang sebagian dari keseluruhan tersebut itu dikecualikan. Ya, dikecualikan. Yang dikecualikan berapa? Satu halaman. Satu halaman. Berarti yang sudah dibaca itu adalah 99 halaman. Maka 99 halaman adalah al-ba'dul mafhumu minal kulli sabiqi. Ya, 99 adalah sebagian dari yang dipahami dari keseluruhan yang telah disebutkan sebelumnya. Ya, keseluruhannya berapa? 100 halaman. Ya. Ai maksudnya qara'tul kitaba laisa ba'dul kitabil makru'i safhatan. Saya telah membaca sebuah buku atau kitab selain ya selain sebagian dari kitab yang dibaca tersebut satu halaman. Jadi sebagian dari kitab yang dibaca itu maksudnya yang sudah dibaca, yaitu yang 99 halaman tadi. Yang belum dibaca adalah satu halaman. Kemudian wa jumlatul istitsna'i laisa safhatan dan jumlah istitsna laisa safhatan fi mahalli nasbin halun. Jumlah tersebut itu menempati kedudukan nasab sebagai hal. Au musta'nifatun atau bisa juga di-i'rab sebagai jumlah musta'nifah. Artinya jumlah yang baru. Ya jumlah yang baru fala mahallalaha minal i'rabi. Kalau jumlah istisnanya dianggap sebagai jumlah musta'nifah, maka dia tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. tiba tuha bima qablaha minan nahiyatil ma'nawiyyati faqat. Maka kalau laisa safhatan itu dianggap sebagai jumlah mustaknifah ya jumlah yang baru, maka yang tersisa keterikatannya, ya laisa sofhatan, kemudian dengan bima qoblaha, dengan jumlah sebelumnya, kan jadi koraktul kitaba selesai. Ya, kemudian ada jumlah baru, laisa sofhatan. Maka antara laisa sofhatan dengan koraktul kitaba, itu yang menjadi pengikatnya itu hanya dari minan nahiyatil ma'nawiyyati faqat. Hanya dari sisi makna saja. Ya, karena sudah jumlah yang baru. Tidak ada keterikatan antara jumlah yang awal dengan yang uh, akhir, ya, atau laisa dengan koroktul kitabah, kecuali dari sisi makna saja. Kemudian wal qismur rabi'u dan kelompok yang keempat dari perangkat istisna, ya perangkat istisna, kelompok yang keempat itu adalah khala wa ada, yaitu lafat kola dan ada. Wa yajuzu fil mustathna bihima wajhani. Dan untuk mustathna dengan khola dan ada, itu diperbolehkan dua cara membaca, atau dua cara mengi'rob lafad mustathnanya. Al-awwalu, cara membaca yang pertama, atau cara mengi'rob yang pertama, al-jarru ala annahuma harfa jarrin. Ya, yaitu mustathnanya dibaca majurur. Ya, dibaca majerur. Mengapa? Ala annahuma harfa jarlin. Karena khola dan ada, keduanya itu pada saat itu menjadi huruf jar. Ya, sama-sama menjadi huruf jar. Maka yang datang setelahnya itu menjadi majerur dengan huruf jar. Ya, majerur dengan huruf jar. Nahwu contohnya, Najahat tullabu khola jabirin. Najahat tullabu khola jabirin. Para pelajar tersebut itu telah lulus kecuali Jabir. Fakhola harfu jarrin, maka lafat khola di situ adalah huruf jar. Wajabirin ismun majerurun, dan lafat jabirin adalah isim yang majerur. Haka bawaihi anna ba'dal yakulu ma al qawmu khola abdillahi bil jarri. Ya ma al qawmu khola abdillahi bil jarri. Si Bawaih itu menghikayatkan bahwa ada sebagian orang Arab yang mengatakan ma ataniyal qaumu khala abdillahi. Ya, jadi tidaklah e, kaum tersebut mendatangiku kecuali abdullah bil dengan memajarurkan lafat abdi. Kita lihat catatan kaki. Ya, ini berarti ada di buah karya beliau Alkitab Al-Mujallada Thaniya, jilid kedua, Safhata Tis'in wa Arba'ina wa Thalathimi'atin, halaman 349. Kita kembali ke atas. Wahakal akhfashu qawla syairi. Dan Al-Akhfash rahimahullahu ta'ala menghikayatkan ucapan seorang penyair. Di mana penyair tersebut mengatakan, Qalallahi la arju siwaka wa innama a'uddu iyali syu'batan min iyalika. Ya, selain Allah, itu tidak ada yang aku kehendaki ya, kecuali engkau. Artinya aku hanya menghendaki engkau dan Allah, ya Allah dan engkau. Jadi selain Allah itu yang aku, tidaklah aku menghendaki kecuali engkau. Dan sesungguhnya saya menganggap keluargaku itu bagian dari keluargamu. Kita lihat catatan kaki. Al-makna, makna dari syair ini adalah ghairallahi ta'ala la arju siwaka. Ya, selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang aku inginkan kecuali engkau fa anta ahlun lil ihsani ilayya maka engkau adalah orang yang berbuat baik kepadaku wa ila ayali dan juga engkau adalah orang yang berbuat baik kepada keluargaku alladzina a'tabiruhum fariqan min ayalika ya di mana keluargaku tersebut itu saya anggap merupakan bagian dari keluargamu. Wa qawluhu ayali, dan ucapan penyair tersebut ayali, adalah maf'ulun awalun li a'uddu. Merupakan maf'ul yang pertama bagi lafat a'uddu. Wal ya'u mudhafun ilaihi. Dan ya yang ada pada ayali itu adalah mudhaf ilaihi. Kemudian syu'batan maf'ulun tsanin dan syu'batan adalah maf'ul yang kedua. Kita lanjutkan atau kita kembali ke atas. Ya, beliau kembali menjelaskan wahaka sibawaihi wal akhfashu al-jarra bi'ada fi qawli syairi. Dan si bawai dan al-akhfash itu menghikayatkan ada lafat mustathna yang majarur dengan ada. Di mana itu? Fi qawli syairi, di dalam ucapan seorang penyair. Penyair tersebut mengatakan, Ya, di sini beliau mengatakan abahna hayyahum qatlan wa asron ada syamta iwat tiflis Kami telah menghancurkan kampung mereka ya dengan cara memerangi dan menawan. Ya. Memerangi dan menawan, ya, melakukan tawanan atau mengambil tawanan. Ada syamtoi wa tiflis soghiri. Ya, tapi kami menghancurkan kampung mereka, memerangi dan menawan atau mencari tawanan, kecuali orang-orang tua dan juga anak-anak yang kecil. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Abahna, lafat dari abahna maksudnya adalah ahlakna. Kami binasakan, ya kami hancurkan. Hayyahum, maksud dari hayyahum adalah al-hayyu huwal qabilatu. Ya maksud al-hayyu di sini, kampung di sini adalah qabilah. Wal mubahu fil asli ma la yamna'u Ya kan abahna itu dari abaha yubihu. Ya, maksudnya mubah di sini apa? Mubah maksudnya hukum asalnya adalah apa-apa yang tidak ada sesuatu atau penghalang yang melarangnya atau tidak ada sesuatu yang menghalanginya. Tetapi di sini maksudnya ahlakna. Kemudian asyamta'u, maksud dari asyamta'u adalah al-ajuzu. Ya, al-ajuzu atau orang tua. Qauluhu qatlan yaitu tamyizun. Ya. Dia kedudukannya sebagai tamyiz, lafat qatlan. Wa qawluhu ada syamta'i wa tifli Dan ucapan dari penyair tersebut, ada syamta'i wa tifli sagiri, majerurun 'ada. Itu keduanya majerur dengan lafat ada wasagiri sifatun dan lafat as itu sifah bagi atifli. Wadalilu 'alal jari al-baitul ladhi qoblahu. Dan yang menjadi dalil atau bukti kenapa itu dibaca majrur itu adalah bait yang sebelumnya. Wahwa yaitu tarokna fil hadidi banati ujin ya tarokna fil khadidi banati ujin awaki awakifa qad khada'na ilan nusuri ya tarokna fil khadidi banati ujin awakifa qad khada'na ilan nusuri ya kami telah meninggalkan di ya dasar bumi itu anak-anak betina dari kuda, ya kuda uj. Kemudian yang keadaan kuda-kuda itu dalam kondisi ya sibuk ya atau juga mengerumuni dan sungguh kami telah ya campakkan atau hempaskan ke burung-burung nasr. Wal khadidi, maka makna dari al khadidi itu adalah qararul ardi, ya qararul ardi ya, bagian dasar bumi. Wa banati ujin, dan banati ujin adalah ai banatu khuyuli ujin. Ya, anak-anak betina dari kuda-kuda uj. Uj itu adalah jam'u awaja. Ya, jamak dari lafat awaju. Wahuwa huwa farasun masyhurun indal arabi, yaitu kuda yang masyhur di sisi orang Arab. Qad khada'na maksudnya adalah ai dhalalna. Ya kami campakkan, kami rendahkan. Kita kembali ke atas. Kemudian wal jarru wal majruru muta'alliqani bil fi'li qablahuma. Dan jar majrur yaitu ada dan majrurnya atau khala dan majrurnya itu terikatnya dengan fiil yang sebelumnya. Kama mathalna, sebagaimana yang kami contohkan. Wabima Wabima yushbihuhu in lam yujad fil kalami fi'lun. Atau jarma jurur tersebut itu keterikat terkait ya tergantung terikat dengan apa yang menyerupai fiil jika dalam kalam tersebut itu tertidak terdapat fiil. Nahwu contohnya, Al-qawmu ikhwatuka khola salihin. Al-qawmu ikhwatuka khola salihin. Kaum tersebut itu adalah saudaramu kecuali salih. Nah, kita lihat catatan kaki. Wakila al-jarru wal majaruru fi maudhi'i nasbin antama mil kalami. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa jar majarur tersebut kedudukannya itu menempati kedudukan isim mansub untuk menyempurnakan kalam. Maksudnya apa? Ai mul jumlati qablahuma, yaitu menyempurnakan jumlah sebelum khola dan ada fatakunu hiyan nasibatu. Maka pada saat itu, jadilah khola dan ada itu menjadi penasab. Ya, wahada muttaridun. Ya, akan tetapi, kalau mengikuti i'rab ulama yang berpendapat seperti ini, maka khola dan ada itu ya terus-menerus menjadi penasab. an wujida fi'lun aula, ya baik ada fi'il atau tidak. Yang tidak berlaku dengan perincian tadi. Yang tidak berlaku dengan perincian tadi. Ini pendapat dari sebagian ulama nahwu. Kita kembali ke atas. Athani, ya sedangkan yang kedua dari uh, cara membaca mustathna yang kedua, ya dari khola dan ada, cara membacanya adalah an-nasbu. Dibaca mansub ala annahuma fi'lani jamidani. Pada saat dibaca mansub, itu keduanya dianggap sebagai fi'il yang jamid. Wa fa'iluhuma domirun mustatirun wujuban. Pada saat itu, fa'ilnya, fa'il dari khola dan ada adalah domir yang mustatir. Yang mustatirnya itu hukumnya wajib. Ya, wajib tersembunyi fa'ilnya. Kemudian wa marja'ud domiri atau wa marji'ud domiri wa mahallul jumlatil i'rabiyyu ya. Dan tempat kembalinya domir ya marja' domir atau marji' domir kemudian wa mahallul mahallul jumlatil i'rabiyyu dan juga kedudukan i'rab dari jumlah tersebut kama taqaddama fi laisa. Ya, sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya pada laisa. Ya, kemudian kita lanjutkan wa tadkhulu alaihima mal masdariyatu. Dan ma masdariyah itu masuk ke keduanya yaitu ke khala dan ke ada. Ya, jadi khala dan ada itu dapat kemasukan ma al masdariyah. Fayata'ayyanu kaunuhuma fi'laini maka ketika itu dapat dipastikan bahwa keduanya, yaitu khola dan ada, itu berupa fi'il. Wa, wa nasoba ma ba'dahuma. Ya, pada saat ma masdariyah itu masuk ke khola dan ada, maka dipastikan itu adalah fi'il. Kemudian karena fi'il, ma ba'dahuma, maka dia menasobkan yang setelah khola dan ada. Wa minhu qawlu syairi. Di antara contohnya adalah ucapan seorang penyair. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu wa kullu na'imin la mahalata zailu. Ketahuilah bahwa segala sesuatu ya, kecuali Allah itu adalah batil. Ya, batil. Kemudian Ya maksud batil ya batal atau sia-sia ya, atau tidak sempurna. Kemudian wa kullu na'imin la mahalata zailu. Dan setiap kenikmatan itu pasti ya, pasti akan hilang. Pasti akan hilang. Kita lihat catatan kaki. Al-makna makna dari syair tersebut adalah kullu syai'in fi hadhihi dunya fahuwa ila zawali segala sesuatu yang ada di dunia ini itu pasti suatu hari akan musnah. Illal maula subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu na'imin fi hadhihi dunya fahuwa zahibun muntahin harusnya ya, tidak ada yaknya harusnya. Wa kullu na'imin fi hadhihi dunya fahuwa zahibun wa muntahin. Dan setiap kenikmatan yang ada di dunia ini, itu pasti akan pergi, hilang, dan ya berhenti. bidalika al الْمُعْتَبِرُونَ Maka hendaknya orang-orang yang berfikir itu merenungkan hal ini. Wa qawluhu la mahalata, dan ucapan penyair tersebut la mahalata, La nafiyatun lil jinsi. La di situ adalah na, la nafiyah lil jinsi. Wa mahalata ismuha. Dan mahalata adalah isim la nafiyah. Wa khobaruha makhzufun. Dan khobarnya adalah khobar yang dihapus. Wa zailun khobarul mubtada'i kullu. Dan zailun adalah khobar. Mubtada'nya adalah yang kullu. Kita kembali ke atas. Watakulu dan juga engkau mengatakan kharajat duyufu ma khala aliyan. Tamu-tamu tersebut telah keluar kecuali Ali. Fama masteriyatun. Maka ma di situ adalah ma masteriyah. Wa khala fi'lun madin. Dan khala di situ adalah fi'il madi. Wa fa'iluhu domirun mustatirun kama taqaddama dan fa'il dari khola adalah domir mustatir sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Wa aliyan maf'ulun bihi dan lafat aliyan adalah maf'ul bih. Wa ma wa ma dakhalat alaihi fi ta'wili masdarin fi mahalli nasbin halun. Dan lafat ma yaitu ma masdariyah dan juga jumlah yang masuk ke dalamnya itu yaitu khola aliyan itu dapat ditakwil sebagai masdar, di mana masdar tersebut itu menempati kedudukan nasab sebagai hal. Mu'awwalun bil mushtaqi, yang dapat ditakwil dengan isim mushtaq. Apa isim mushtaqnya? Wat taqdiru kharajat duyufu mujawizina aliyan. Ya, para tamu tersebut telah pergi, yang mereka itu mendahului Ali, yang melewati atau mendahului Ali. Tau dzarfu zamanin, atau bisa juga masdar tersebut, itu menempati kedudukan nasob sebagai dzaraf zaman. Ketika lafat Kola dan ada itu menjadi dorof zaman, ya au dorfu zamanin, maka itu adalah ai takdirnya menjadi waqta mujawazatihim aliyan. Ya kharajat duyufu waqta mujawazatihim aliyan. Para, ter, para, para tamu tersebut telah keluar di waktu mereka melewati atau mendahului Ali. Jadi ada dua kemungkinan dibaca mansub. Ya, sebagai kedudukannya itu sebagai hal, ya, kedudukannya sebagai hal, ya maksudnya ma dan jumlah yang masuk ke dalam ma yang ditakwil sebagai masdar tersebut, itu kedudukannya mansub sebagai hal atau kedudukannya mansub sebagai dhorof zaman. Kemudian beliau melanjutkan wa aja ba'dun nuhatil jarro bihima ba'dama dan sebagian ulama nahwu itu ada yang memperbolehkan uh, yang datang setelah khola dan ada dan khola dan adanya itu didahului oleh ma. Ya, jadi ma khola ma ada kemudian mustafnanya dibaca majurur. Ada sebagian ulama nahwu yang membolehkan memperbolehkan hal tersebut ala tiba rima zaidatan. Ya, pada saat itu ma itu dianggap sebagai ma zaidah. Wa hadza ra'yun dha'ifun. Akan tetapi menurut Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala ini adalah pendapat yang lemah. Kita lihat catatan kaki Wadzalika li'annahum in qaluhu bil qiyasi ala ziyadati ma yaitu wadzalika li'annahum in qaluhu bil qiyasi ya dan dan itu karena jika mereka sebagian dari ulama nahwu tersebut mengatakan pendapat tersebut dengan mengkiaskan ya mengkiaskan apa ala ziyadati ma ma'a ba'dil hurufi Ya karena sebagian huruf, ya huruf itu bisa kemasukan ma zaidah. Fahuwa fasidun. Maka pendapat yang seperti ini itu adalah pendapat yang fasid. Yaitu pendapat yang rusak, yang tidak bisa diterima. Mengapa? Li'annama tuzadu ba'dal jari. Karena ma, ma ya tambahan secara i'rab itu ditambahkan setelah huruf jar saja. Ya, setelah huruf, tapi hurufnya itu adalah huruf jar. Nahu contohnya amma qalil. Ya, amma qalil. Di situ ma itu ditambahkan setelah huruf jar an. Kemudian fabima rahmah. Ya, fabima rahmah. Maka ma tambahan tersebut datang setelah huruf jar ba. Wahuna zidat qoblal jari. Akan tetapi kalau tadi ma khala ma ada itu kalau ma-nya dianggap mazaidah, itu ma-nya ditambahkan sebelum huruf jar. Fadhaharul farqu bainal maqisi wal maqisi alaihi. Maka pada saat itu terlihat ya perbedaan antara makis ya yang dikiaskan dan juga yang makis alaihi yang jadi yang menjadi sumber yang diacu untuk dikiaskan. Ya, sedangkan makis itu adalah ya kasus baru yang ingin dikiaskan ke kasus yang sudah ada. Maka di sini makis eh, makis alaihinya yang amma dan bima dan makisnya itu adalah makhola dan ma'ada dan itu berbeda. Ya, di sini makis alaihinya itu ma datang setelah huruf jar Makisnya itu ma datang sebelum huruf jar. Fa in qaluhu bisama'i fahuwa minasyudzudzi. Jika mereka berpendapat seperti itu karena sama ya mendengarkan orang Arab berkata demikian, maka itu termasuk yang syadz. Ya bukan pendapat yang mayoritas dipakai ya, pendapat yang bersendirian ya yang lemah la yahtajju bihi atau la yuhtajju bihi yang itu tidak bisa dijadikan alasan untuk menjadi dasar sebagai uh, dasar dari pendapat tersebut yang tidak dapat dijadikan menjadi dasar dari pendapat tersebut. Kita kembali ke atas. Wa ma warada 'anil 'arabi la yuqasu 'alaihi li Nah ini sama dengan yang tadi jadi apa yang datang dari orang Arab jika memang ada? Ya, jika memang ada ma tersebut kemudian khola setelah itu majerur karena dianggap sebagai mazaidah. Ya, maka tidak dapat dikiaskan ya, kepadanya, tidak bisa menjadi sumber kias. Karena apa? Li syudzudzihi, karena itu adalah pendapat yang syadz. Ya, pendapat yang bukan mayoritas, yaitu hanya sedikit terjadi dunahtiyaji ila takwilin dan tidak perlu kemudian ditakwil ya tidak perlu kemudian ditakwil wa hadza makna qawlihi dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wastathni nasiban ila akhirih ai maksudnya adalah istathni bil adawatil madhkurati Ya, istifnakanlah atau kecualikanlah dengan perangkat-perangkat yang disebutkan tadi. Nasiban lil mustafna biha. Yang perangkat-perangkat tadi itu menasabkan mustafna dengan perangkat-perangkat tersebut. Atau perangkat-perangkat tersebut dapat menasabkan mustafna. Wa asyara biqaulihi dan Ibnu Malik rahimahullahu taala mengisyaratkan dengan ucapan beliau wa biyakunu ba'dam la ya wa biyakunu ba'dala ala annahu la yusta'malu fil istithna'i min lafzil kauni ghaira yakunu. Nah, wa biyakunu ba'dala itu mengisyaratkan bahwa lafat yakunu itu tidak digunakan dalam pembahasan istithna ini kecuali ya dari lafat kaun itu kecuali dalam bentuk yakunu saja. Jadi tidak kana, tidak kaun, ya tidak hanya yakunu saja. Wa huwal mudhari'u lil ghaibi dan itu adalah mudhari' untuk kata ganti orang ketiga laki-laki. la yusta'malu ma'ahu min adawatin nafi ghairala. Dan juga yakunu tersebut itu tidak digunakan dalam pembahasan istisna ini ya menggunakan perangkat penafian kecuali la berarti hanya la yakunu saja ya tidak menggunakan perangkat penafian yang lain summa Thumma ah, dzakara fil baiti tsani annahu yajuzu laka jarrul mustathna bil adataini sabiqataini ala yakunu. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan pada bait yang kedua, yang maksudnya yang 329 ya, bahwa boleh bagimu untuk memajerurkan mustathna dengan dua perangkat yang disebutkan sebelum yakunu. Ya, dua perangkat yang disebutkan sebelum yakunu. Insyikta, jika engkau menghendaki. Apa dua perangkat tersebut? Wahuma khola wa'ada. Ya, khola wa'ada. Karena kan wastathni nasiban bilaisa wa khala wa bi'ada wa biyakunu ba'dala. Ya, jadi dua perangkat yang disebutkan sebelum yakunu adalah khala dan ada. Kemudian wa in syi'ta fansibhu. Dan jika engkau menghendaki maka nasabkanlah mustathnanya. Wa yakunun nasbu wajiban idza taqaddamat ma atau taqaddamta ma dan menasabkan mustasna itu menjadi wajib jika engkau mendahulukan ma dari khola dan ada. Thumma asyara ila ra'yin li ba'din nuhati. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala mengisyaratkan pendapat dari sebagian ulama nahwu. Wa huwa annahuma qad yajurrani al-mustathna ahyanan ma'a wujudima bahwa keduanya, yaitu lafat khola dan ada, itu terkadang memajrurkan mustasna. Ya, terkadang memajrurkan mustasna, padahal terdapat lafat ma ma'awujudi ma qablahuma. Ya, terdapat lafat ma sebelum khola dan ada, tetapi mustasnanya dibaca majrur. Ala ala tibar ala tibariha zaidatan karena apa? Mat tersebut itu dianggap sebagai mazaidah, ya huruf tambahan. Summa kemudian audoha fil baiti thalithi, ya beliau menjelaskan di bait yang ketiga, dalam hal ini adalah bait yang ke-330, annahuma fi hallati jarrihima al-mustathna tabaroni harfai jarrin. Ya, annahuma fi halati jarrihima al-mustathna tabaroni eh, harfai jarrin. Bahwa keduanya, yaitu kola dan ada, itu ketika memajerurkan mustathna, maka keduanya, yaitu kola dan ada, itu dianggap sebagai huruf jar wa annahuma fi halati nasbihi yu'tabarani fi'laini. Dan khala dan ada ketika dalam keadaan mansub atau maksudnya ketika mustasnanya itu dalam keadaan mansub dibaca mansub maka keduanya dianggap sebagai fi'il. Wa qawluhu dan ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala wa haitsu jarra fahuma harfani Ya, haitsu di situ adalah ismu syartin. Ainda malla yushtaratu yaqtirunuhu bima. Maka haitsu di situ adalah isim syarat. Ya, menurut pendapat ulama yang tidak mensyaratkan, ya tidak mensyaratkan eh, haitsu itu bersambung dengan ma untuk menjadi isim syarat. Ya, karena ada yang mensyaratkan eh, Haitsu itu harus haitsuma ya untuk menjadi isim syarat. Wa huwal farra'u ya yaitu adalah al-farra'. Wa takunul fa'u fi qawlihi fahuma waqi'atun fi jawabi syarti. Maka ketika haitsu itu menjadi isim syarat, maka fa yang ada pada fahuma ya ada pada ucapan Ibnu Malik fahuma itu menjadi kedudukannya jawab syarat. Mengapa li'annahu jumlatun ismiyatun? Karena huma harfani itu adalah jumlah ismiyah. Ya. Au takunu haitsu dzarfan ala roil jumhuri. Tetapi menurut jumhur ulama nahwu haitsu di sini kedudukannya sebagai dzaraf. Wa huwa muta'alliqun biqaulihi harfani yang itu terikat dengan ucapan Ibnu Malik harfani li'annahu bima'na tathbutu harfiyatuhuma haitsu jarra. Ya, maknanya adalah ya menjadi tetap, ya menjadi ditetapkan kehurufannya, kehurufan dari khola dan ada ketika keduanya itu memajrurkan mustasna. Wa takunul fa'u qad dakhalat li tanzilidz-dzarfi manzilata manzilatasy syarti. Maka pada saat itu fa yang ada itu masuk ke jumlah huma harfani ya untuk ya menurunkan zorof dari kedudukan syarat. Ya kemudian kita masuk ke pembahasan terakhir yang ada pada bab istisna itu adalah hukmul mustatsna bihasya yaitu hukum mustatsna dengan hasya. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau bait yang ke-331 di mana beliau mengatakan waka waka khala hasya wala tashabuma wa qila hasya wa hasya fahfadhuma dan hukum yang berlaku bagi hasya itu sebagaimana hukum yang berlaku bagi khola. Ya, jadi hasya itu serupa dengan khola. Wala tashabu ma akan tetapi jangan ikutkan ma dengan hasya. Ya, kalau khola kan bisa diikuti atau didahului ma. Nah untuk hasya ini jangan engkau uh, tambahkan ma dengan hasya. Waqila hasya, dan hasya itu ada cara membaca yang lain yaitu hasya, atau juga wahasya, bisa juga dibaca hasya. Fahfadhuma, maka hafalkanlah keduanya. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan bait ini, dzakara fi hadzal baiti hasya. Ya, Ibnu Malik Rahimahullah taala di bait ini menyebutkan adat istitsna yaitu hasya. Wahiyya syabihatun bi khola yaitu serupa dengan lafat khola Fi annaha takunu harfa jarrin. Di mana hasya tersebut itu menjadi huruf jar. Wa yakunul mustatsna biha majaruron Maka karena itu huruf jar, maka mustathna dengan khasya itu dibaca majrur. Wa hadza huwal kathiru dan ini adalah yang banyak ditemui. Wa takunu fi'lan wa yakunul mustathna biha mansuban. Dan khola ini, maaf, khasya ini itu juga bisa dianggap sebagai fi'il. Maka pada saat khasya dianggap sebagai fi'il, itu mustathnanya dibaca mansub. Kama takottama, sebagaimana penjelasan yang lalu pada penjelasan khola dan ada. Wa minhu qawlu syairi, dan contoh pembahasan ini adalah ucapan seorang penyair. Khasya Quraisyan fa innallaha faddalahum alal bariyati bil islami dini. Selain Quraisy, maka sesungguhnya Allah memuliakan mereka di antara umat manusia dengan agama, dengan Islam dan dengan agama. Fahasya maka lafat hasya di sini fi'lun maudin ya berupa fi'il maudi. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu huwa. Dan fa'ilnya adalah domir mustatir wujuban yang takdirnya adalah huwa ya maka khasya adalah fi'il maudi kemudian wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban fa'ilnya adalah dhamir yang mustatir yang tersembunyinya itu dhamir tersembunyi yang tersembunyinya itu hukumnya wajib taqdiruhu huwa yang takdirnya adalah huwa ya'udu 'alal ba'dil mafhumi minal kul minal kulli sabiqi yang kembalinya itu kepada sebagian yang dipahami dari keseluruhan yang uh, sudah disebutkan. Wa Quraisyan maf'ulun bihi li hasya. Dan Quraisyan adalah maf'ul bih bagi fi'il hasya. Wa dukhulu mal masdariyati ala hasya qalilun. Dan masuknya ma masdariyah ke lafat hasya itu hanya sedikit ditemui. Hatta inna aktsaron nahwiyina mana'ahu. Ya sampai-sampai mayoritas para ulama nahwu itu melarang bersambungnya mamas dariyah dengan khasya. Ya, termasuk Ibnu Malik tadi. Ibnu Malik mengatakan wala tashabuma, ya tidak disambungkan atau tidak eh, masuk mamas dariyah kepada khasya. Waman ajazahu, tetapi ada ulama yang memperbolehkan ma itu bersambung dengan khasya. Ya istadalla biqauli syairi. Mereka berdalil dengan ucapan penyair. Ya apa itu? Ra'aitun nasa ma hasya Quraisyan fa inna nahnu afdaluhum fa'ala. Ya ra'aitun nasa ma hasya Quraisyan fa inna nahnu afdaluhum fa'ala. Saya mengetahui ya manusia kecuali Quraisy, maka kami sungguh itu lebih mulia dari mereka dan lebih tinggi. Kita lihat catatan kaki ro'a huna ilmiyatun. Ya, ro'a di sini adalah ro'a ilmiyah. Ini dapat dilihat pembahasannya pada pembahasan ro'a. Ya, wan nasa maf'ulun awwalun dan an-nasa itu adalah maf'ul awal dari ro'a. Wal maf'ulu tsani mahdhufun. Ya, ingat kalau ro'a ilmiyah itu memerlukan dua maf'ul. Maf'ul yang kedua itu dihapus. Takdiruhu yang takdirnya adalah ra'aitun nasa aqalla minna audunana. Ya, saya mengetahui manusia itu lebih kecil dari kami atau ada di bawah kami. Wa nahwi dzalika ya atau takdir huwa nahwu dzalika atau yang sejenis dengan itu maknanya ma khasya ma masdariyatun dan ma, ma pada ma khasya adalah ma masdariyah wa khasya fi'lun maudin dan lafat khasya adalah fi'il maudhi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir quraisyan maf'ulun bihi dan Quraisyan adalah maf'ul bih bagi fi'il khasya. Fa inna alfa ulit ta'lili. Dan fa inna fa'nya adalah untuk ta'lil. Yang menunjukkan alasan. Nahnu tauqidun lid domiril muttasilil waqi'i isman li anna. Dan nahnu adalah taukid untuk domir mutasil yang menjadi isim li anna. Ya, karena ada li an Li anna. Li inna, maaf. Uh, nahnu adalah taukid bagi domir mutasil yang terletak sebagai isim inna. Karena kan ada fa inna, ya. Ada isim innanya, yaitu nahnu. Fa'ala fathil fa'i tamyizun. Ya, fa'ala itu adalah dengan memfathahkan fa itu adalah tamyiz. Wa yajuzu an fa'u zaidatan fi qawlihi fa inna. Dan fa yang ada pada fa inna itu boleh juga dianggap sebagai fa zaidah. Wal jumlatu hiyal maf'ulu thani li ra'a. Nah, maka jumlah tersebutlah yang kemudian menjadi maf'ul yang kedua bagi fi'il ra'a. Kita kembali ke atas. Wa makna ma'na qawlihi dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala kola khasya, ay maksudnya, inna khasya syabihatun kola fi kulli ahkamiha. Bah bahwa lafat khasya itu menyerupai kola pada seluruh hukum-hukumnya. Lakin la taji uma qabla khasya. Akan tetapi tidak datang ma sebelum khasya. Thumma dhakaro anna fiha lugatin. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan bahwa untuk hasya itu ada beberapa dialek atau cara membaca. Ashharuha hasya. Ya, di antara dialek yang lain tersebut yang paling masyhur adalah hasya. Bihadzfil alifil akhirati. Ya, dengan menghapus alif yang akhir. Ya, hasya kemudian alif yang akhir dihapus menjadi hasya. Wa khasya bihadzfil ula. Atau bisa juga khasya dengan menghapus uh, alif yang pertama. Wallahu a'lamu. Maka di sini kita sudah selesai membahas uh, pembahasan mengenai istithna. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.